memberkahi Antunas sekalian dan juga sahabat muslim Para pendengar setia radio muslim Dimanapun anda berada Rahimakumullah Wa'azan ya Allahu wa iyakum jami'an Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita haturkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti meskipun hanya sesaat memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, taufik hidayah serta maunahnya dan juga yang tak pernah meskipun hanya sesaat melepaskan pemeliharaannya terhadap kita sehingga kita senantiasa berada di dalam kebaikan, keselamatan yang ini semuanya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam mudah-mudahan akan senantiasa tercurah kepada Rasulnya yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya yang senantiasa mengikuti syariat beliau, agama beliau dengan sebaik-baiknya sehingga datangnya hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam, ke dalam golongan umat beliau yang akan berkesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti yang ini hanya Allah berikan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan kurang dari satu bulan lagi insyaallah akan menghampiri kita semuanya. Sementara di bulan Ramadan terdapat sekian banyak kebaikan berupa pahala yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan dan berupa ampunan yang akan senantiasa Allah berikan mulai sejak awal Ramadan hingga akhirnya. Yang sudah sepantasnya kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah mampu memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini sehingga kita bisa meraih berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan berkenan mengalirkan ampunannya kepada kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semuanya yang ketika itu beliau menaiki mimbar yang terdiri dari tiga tingkatan. Nah, pada setiap mimbar ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin dan amin. Ini hadisnya saya pelupa perawinya namun yang jelas dicantumkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam Kitabu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, para sahabat bersegera mengurumuni beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh aku melihat engkau melakukan sesuatu yang aku belum pernah lihat sebelumnya." Yaitu engkau mengucapkan amin, amin dan amin setiap kali engkau menaiki tangga demi tangga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa baru saja malaikat Jibril menemui diriku dan memberitahukan kepada diriku yaitu memberitahukan tentang tiga golongan orang yang merugi dengan mengatakan wailun celakalah Siapa mereka yang dianggap celaka yaitu seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka dalam keadaan sudah jumpu. Namun kemudian orang tadi tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah aminkanlah ya Muhammad maka Rasulullah pun kemudian mengucapkan amin mudah-mudahan Allah kabulkan yang kedua yang didoakan mendapatkan kecelakaan adalah seseorang yang tatkala nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sampingnya namun kemudian tidak mau mengucapkan salawat kepadanya. Itu man idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Oleh karena itu tatkala kita mendengarkan nama Rasulullah entah nama asli beliau yaitu Muhammad ataupun kunyah beliau seperti Abul Qasim maka sudah sepantasnya bagi seseorang yang mengatakan dirinya komitmen untuk mengikuti sunnah maka kemudian menyautnya dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Rasulullah kecelakaan mudah-mudahan diberikan kepada seseorang yang man atraka Ramadan masuk pada bulan Ramadan falam yughfar lahum dan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla fadakhalan nar bahkan di akhirat nanti orang ini akan Allah masukkan ke dalam neraka fa'abadahu Allahu dan Allah jauhkan dari rahmatnya nah dengan demikian keutamaan yang sangat agung ini hendaknya bisa kita maksimalkan untuk kita raih dengan mencontoh meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang beliau perintahkan kepada umatnya. Kita lihat perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan. Ketika beliau memasuki bulan Rajab maka beliau berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Di hadis ini dianggap hasan. Adapun Eh, yang mengkapasan seingat saya adalah Syekh Soleh Alusai. Kemudian ada pun hadis ataupun ungkapan yang sering dijadikan puji-pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana maka itu tidak sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara makna tidaklah salah. Namun bagi kita tentunya yang lebih tepat adalah berdoa sebagaimana doa Rasulullah SAW Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadhana. Ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan berkailah kami pada bulan Ramadhan. Maka ketika permintaan berkah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dipisahkan dari dua bulan sebelumnya ini menunjukkan bahwa keberkahan yang ada pada bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang harus kita pinta kepada Allah karena itu adalah lebih istimewa. Nah, kemudian di antara keberkahan yang Allah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab maka pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan memanggil beliau ke Sidratul Muntaha dan bahkan Allah memperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa yang terjadi baik di surga ataupun di neraka. Dan satu di antara hasil Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha adalah ketika pada saat itu Allah memberikan kewajiban kepada kaum mukminin, kaum muslimin salat sehari semalam sebanyak lima kali. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim furidat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu diwajibkan kepada Nabi SAW salat ya pada saat beliau di Mi'rajkan. Yang pada awalnya adalah sebanyak 50 kali summa nukisat Kemudian diringkas hanya menjadi lima kali Namun Allah berfirman Ya Muhammad La yubaddalul qawlu ladayya Wahai Muhammad sungguhnya Ketetapan di sisiku tidaklah dirubah Sesungguhnya yang kau lakukan Sehari semalam lima kali itu di sisiku adalah tercatat 50 kali. Ya ini keutamaan berkah yang beliau dapatkan pada bulan Rajab. Ya tentunya keberkahan yang kita pinta tidaklah sampai seperti itu namun kita memohon kepada Allah keberkahan keberkahan yang lainnya. Kemudian keberkahan yang beliau dapatkan pada bulan Sya'ban itu berupa puasa pada sebagian besar hari-hari yang ada pada bulan tersebut. Saya sampaikan beberapa hadis. Yang pertama adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan maka النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله يا رواه البخاري ومسلم adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa pada setiap bulannya sebagaimana puasa beliau pada bulan Syakban. Beliau berpuasa pada bulan tersebut kecuali sangat sedikit. Artinya beliau yang tidak berpuasa pada bulan Syakban ini hanya beberapa hari yang jumlahnya sangat sedikit. Bahkan terkadang beliau berpuasa seluruhnya. Ya, bahkan terkadang beliau berpuasa seluruhnya. Ya, hal ini sama dengan juga sabda beliau dalam hadis yang lain masih juga dari Imam Bukhari dan Muslim lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu aksara min sya'bana fa innahu kana yasumuhu kullahu dan dari Aisyah radhiyallahu taala ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sunnah lebih banyak melainkan di bulan Sya'ban yaitu beliau berpuasa pada bulan itu seluruhnya Hadis yang semakna juga disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lam yakun yasumu minas sanati syahran taman ila sya'bana yasilu bihi ramadana. Ya, ya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanati syahran taman ila sya'bana yasilu bihi ramadana. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, ya sekumpulan para ahli hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka jelas sekali di dalam hadis ini berita dari beliau Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah berpuasa penuh ya sempurna. Semakna dengan hadis ini yang juga diratkan oleh Al-Jamaah masih dari Ummu Salamah karena yasumu syahrai Sya'ban wa Ramadhana adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan yaitu dua bulan Sya'ban dan dua eh, dan bulan Ramadan. Nah, dari hadis-hadis yang ada ini sebagian para ulama ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa satu bulan penuh pada bulan Syakban atau berpuasa nyambung antara bulan Syakban dan bulan Ramadan maka yang dimaksud kata beliau adalah sebagian besar hari-hari yang ada pada bulan Syakban namun tidak seluruhnya namun tidak seluruhnya. Hadis-hadis tadi bisa dirujuk di dalam kitab Bustahnul Ahbar yang merupakan ringkasan dari kitab Nailul Autor yang dikarang oleh Ibn Taymiyah, rahimallahu taala. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa memang Terkadang Rasulullah berpuasa pada bulan Syaban ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibunda Ummu Aisyah, eh, Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah tadi, terkadang beliau berpuasa seluruhnya dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar hari-hari yang ada pada bulan Sya'ban. Ini kata sebagian ulama yang lainnya. Jadi e, dikembalikan kepada teks hadis yang memang ada. Nah, kemudian kenapa para ulama ya seperti Ibnu Taimiyah tadi mengatakan yang dimaksud dengan satu bulan Sya'ban itu adalah sebagian besar hari-hari yang ada padanya karena orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan untuk mengucapkan semisal sembilan itu dengan kata-kata sepuluh. Contohnya Rasulullah ketika memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sembilan hari di awal bulan Zulhijjah, maka Rasulullah mengatakan sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah. Dan kita tahu hari yang kesepuluhnya adalah Yaumul Aid yang kita diharamkan untuk berpuasa. Dalam penggunaan sehari-hari pun kita melihat Al-Imamun Nawawi rahimahullah taala beliau menulis 42 hadis dalam Kutaib Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun beliau mengatakan Al-Arba'in eh, Al-Arba'in An-Nawawiyah 40 padahal kenyataannya 42. Dan itu memang satu kebiasaan orang-orang Arab berbicara seperti itu dan mereka paham. Nah ini diantara alasan bahwa yang dimaksud satu bulan penuh dikaitkan dengan beberapa lafat yang ada yaitu hampir satu bulan maka maksudnya adalah ya di sebagian besar hari-hari yang ada pada bulan Sya'ban. Nah kemudian selain Rasulullah secara praktek memberikan contoh kepada kita Memperbanyak berpuasa pada bulan Syakban Maka beliau berkesempatan juga untuk memerintahkan puasa pada bulan Syakban ini Kepada salah seorang sahabatnya Sebagaimana dalam hadis yang diruatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahumallahu ta'ala Dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya Hal sumta min sirari hadha syahri syai'an Qal la Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'idha aftarta ramadana fasum yaumaini makanahum Adakah Anda sudah berpuasa bareng dua hari Sampai dengan pertengahan Sa'ban yang awal ini Ya pertengahan Sa'ban yang awal Maka sahabat tadi menjawab Belum Rasulullah Kemudian Rasulullah pun bertanya kembali Ataupun memberikan nasihatnya Baik kalau nanti Anda sudah usai menjalankan kewajiban Anda berpuasa pada bulan Ramadan, maka berpuasalah dua hari sebagai pengganti dari puasa yang belum Anda lakukan pada bulan Syakban. Ya, pada bulan Syakban. Nah, maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau begitu puasa pada bulan Sa'ban ini adalah puasa yang sangat dianjurkan ataupun sunnah muakkadah meskipun hanya sebanyak dua hari. Kenapa kita katakan itu sangat ditekankan? karena sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tadi untuk mengkodoknya ya untuk mengkodoknya kodok itu adalah melakukan sebuah perintah namun bukan pada tempatnya tempatnya sebetulnya di bulan Sa'ban namun ketika sahabat tadi belum melakukan maka diperintahkan untuk melakukannya di selain bulan Sya'ban Nah kemudian di sisi yang lain ada hadis yang menunjukkan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi saumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulan kana yasumuhu eh, kana yasumu sauman fal yasumhu Afan ini masih kurang kana ya jadi setelah uh, rajulan ya illa ayyakuna rajulan kana yasumu sauman ini kurang kana Afan bisa ditambah Ya artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali bagi orang-orang yang hari tersebut jatahnya berpuasa." Jatahnya berpuasa. Maka hadis ini adalah hadis yang ditujukan ya di antara faedah dari hadis ini hadis ini ditujukan kepada yang pertama adalah orang-orang yang tidak melakukan puasa seperti puasa Senin Kemis. Sehingga boleh jadi pada satu ataupun dua hari sebelum Ramadan itu adalah mungkin hari Senin ataupun mungkin hari Kamis yang berarti jatahnya untuk melakukan puasa. Dan hadis ini pula ditujukan bukan kepada orang yang biasa puasa Daud. Yang boleh jadi hari itu adalah jatahnya untuk melakukan puasa Daud ya karena puasa Daud sehari puasa, sehari buka. Dan yang ketiga hadis ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Sa'ban ya hampir secara keseluruhan ataupun bahkan keseluruhan. Jadi orang-orang yang memang sudah biasa puasa Sa'ban ya, sudah mulai puasa Sa'ban itu dari awal sampai terakhirnya dia puasa terus ya, dalam artian sampai kurang satu ataupun dua hari itu tetap berpuasa berarti pada tanggal itu tanggal 29 dan tanggal 30-nya tetap bagi mereka diperkenankan untuk melakukan puasa. Yang keempat, hadis ini bukan juga ditujukan untuk orang-orang yang memiliki hutang. Sementara jatah membayar hutang Ramadan sebelumnya hanya tinggal hari itu. Maka berarti orang itu boleh melakukan puasa juga pada hari itu. Nah, kemudian untuk siapakah sebetulnya larangan Rasulullah SAW ini? Yaitu larangan Rasulullah itu ditujukan kepada orang yang pertama adalah seseorang yang melakukan puasa pada hari itu karena ragu-ragu. Jangan-jangan sudah masuk pada bulan Ramadan. Ya, jangan-jangan sudah masuk pada bulan Ramadan. Kalau nanti saya tidak berpuasa, saya berdosa. Ini sepertinya alasan yang bagus dan ini niatnya bagus. Tapi bahwa niat yang bagus semata harus didukung dengan tata cara yang bagus dan ini adalah satu kaidah yang sudah kita ketahui bersama. Maka semata-mata niat bagus yaitu hati-hati ini tidak diperkenankan. Bahkan dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala dulu beliau mengatakan man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa abal qasim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima. Ya, imam yang lima adalah tidak termasuk ke dalamnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam yang lima dimulai dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, eh, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan hadis ini disohkan oleh uh, Tirmidzi dan ini pula diriwatkan oleh Imam Bukhari namun secara muallak. Jadi beliau tidak menyebutkan ya, tidak menyebutkan sahabat ataupun tidak menyebutkan tabi'i yang menjadi jalan periwayatan hadis ini. Ya, beliau menyebutkan Rasulullah berkata demikian dan demikian. Nah kalau kemudian kita lihat sepintas Kan ini hanya perkataan Amar bin Yasir Betul Itu adalah perkataan Amar bin Yasir Namun kaidah yang disampaikan oleh para ulama Ketika para sahabat menyampaikan sesuatu kepada kita Meskipun itu hanya e, eh, maukuf berhenti sampai kepada mereka Karena itu adalah permasalahan agama, maka secara hukum ya secara hukum dinilai marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita husnudon bahwa para sahabat radhiyallahu alaihi majmain tentu tidak berani membuat cara-cara baru, perkara-perkara baru di dalam masalah agama. Maka dengan demikian meskipun itu adalah perkataan maukuf yang hanya sampai kepada Amr bin Yasir namun hukman secara hukum marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka inilah yang dilarang. Itu seseorang yang berpuasa dalam satu dua hari diniatkan dalam rangka untuk melakukan ikhtiyat kehati-hatian jangan-jangan sudah masuk pada bulan Ramadan. Dan larangan puasa satu dua hari ini juga tertuju kepada orang-orang yang mereka notabene bukanlah orang-orang yang membiasakan diri melakukan puasa sunnah. Namun tiba-tiba melakukan puasa sunnah di satu hari ataupun dua hari menjelang datangnya Ramadan. Maka ini tidak diperkenankan bagi mereka. Dan kemudian ada hadis yang lain yang bunyinya kurang lebih idan tasofa sya'banu fala tasumu. Ya idan tasofa sya'banu fala tasumu. Ini diriwayatkan oleh ashabus sunan yaitu para perawi hadis, para pencatat hadis eh, yang dimasukkan kepada ashabus sunan yaitu mereka yang menyusun hadisnya ya berdasarkan eh, apa namanya kontennya Rasulullah SAW bersabda apabila bulan Syakban itu telah masuk ataupun e, telah masuk pada pertengahan yang kedua, ya manakala bulan Syakban itu telah masuk pada pertengahan yang kedua atau dengan kata lain ketika bulan Syakban itu separuh yang awal sudah lewat, maka fala tasumu, janganlah kalian melakukan puasa. <clears throat> Nah oleh karena itu kebanyakan para ulama yang bermadab syafi'iyah ya, yang bermadab syafi'i yaitu mereka para ulama syafi'iyah berpendapat bahwa puasa di pertengahan Sa'ban yang kedua ini dimakruhkan. Ya ini dimakruhkan. Namun jumhur ulama' ya jumhur fuqaha menyatakan bahwa puasa di pertengahan Sa'ban yang kedua ini diperkenankan. Ya bagi tiga ataupun empat orang yang tadi telah kita sebutkan Yaitu orang yang mungkin puasa Senin Kemis Mungkin orang yang puasa Daud Mungkin orang yang dia memperbanyak puasa pada bulan Sa'ban Dan e, di awal apa di pertengahan yang awal bulan Sa'ban sudah banyak berpuasa atau bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa Ramadan maka boleh berpuasa di pertengahan Sya'ban yang kedua. Maka kalau begitu larangan puasa sa, eh, pertengahan Sya'ban yang kedua ini tertuju kepada orang-orang yang pertama yang belum berpuasa di pertengahan Sya'ban yang awal. Ini yang pertama. Yang kedua, Larangan berpuasa di pertengahan Sa'ban yang kedua ini tertuju kepada orang-orang yang tidak membiasakan diri puasa sunnah. Kenapa? Dikhawatirkan nanti justru ketika mulai Sa'ban yang eh, pertengahan Sa'ban yang kedua memperbanyak puasa, maka nanti tidak kuat melakukan puasa pada bulan Ramadan atau tidak bisa menyempurnakan puasanya pada bulan Ramadan. Dan ini tentunya malah sangat ironi. Kenapa? Karena Ramadan sebuah kewajiban, adapun puasa pada bulan Sa'ban hukumnya lebih rendah yaitu sunnah muakkadah. Ya, artinya larangan ini tertuju kepada orang-orang yang tidak biasa melakukan puasa sunnah. Maka kiranya jelas eh, setelah kita dudukkan masing-masing hadis yang ada yang kalau dilihat sepintas sepertinya kontradiksi. Sepertinya ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun setelah didudukkan oleh para ulama, maka menjadi jelaslah bagi kita e, larangan itu tertuju kepada siapa dan larangan itu yang seperti apa yang dilarang e, seseorang untuk melakukan puasa pada bulan Saban yang tadi telah kita sebutkan di awal. Dan kemudian mungkin juga di antara kita ada yang berfaham dan ini mungkin karena dampak dari fatwanya jumhur ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh puasa pada pertengahan Sa'ban yang kedua. Oleh karenanya maka mereka mengatakan yang dimaksud dengan memperbanyak puasa pada bulan Sa'ban itu tetap tidak boleh melebihi dari puasa Daud. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa inna ahabbas saumi indallahi saumu ahi Daud kata Rasulullah au kama qala alaihi salatu wassalam bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa saudaraku Daud yaitu yasumu yauman wa yuftiru yauman berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Maka kemudian apakah juga ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis tadi yaitu riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya yang disampaikan oleh Ibunda Ummu eh, Ibunda Ummu Salamah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Maka jawabnya juga juga tidak ada kontradiksi. Maka yang pertama adalah dengan cara menjamaknya dan ini adalah Eh, tata cara menyikapi hadis-hadis yang seperti ini ada pertentangan itu jalan yang pertama adalah al-jam'u bainahuma. Itu mengumpulkan, mengkompromikan hadis-hadis yang ada yang sepertinya ini sepertinya bertentangan. Nah, bagaimana cara mendudukkannya? Cara mendudukkannya bahwa Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud itu memiliki makna am. Ya, memiliki makna am umum. Adapun hadis-hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang uh, puasa Rasulullah di bulan Sya'ban itu merupakan hadis-hadis yang memiliki makna khusus Demikian juga hadis-hadis yang menjelaskan e, tentang puasa Ramadan itu juga khusus, tidak masuk ke dalam cakupan makna umum hadis Bukhari Muslim tentang keutamaan puasa Daud. Maka siapa yang akan mengatakan bahwa puasa Daud itu lebih utama dari puasa Ramadan? Tentunya tidak ada. Maka dengan demikian kita paham bahwa penjelasan tentang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban atau perintah Rasulullah untuk berpuasa di sembilan hari di awal bulan Zulhijjah itu namanya hadis-hadis yang memiliki makna khos, memiliki makna khusus. Maka dengan demikian tidaklah bertentangan. Artinya apa? Puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud itu selain puasa pada bulan Ramadan, selain puasa pada bulan Sya'ban dan selain puasa pada 10 hari ataupun 9 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Jadi puasa di 9 hari awal di bulan Zulhijjah kalau bisa puasa 9 hari full itu lebih baik ketimbang puasa Daud sehari puasa sehari berbuka. Ya maka dengan demikian berarti tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis yang tadi sepertinya bertentangan. Nah kemudian biasanya setiap tahun kita pun akan menghadapi eh, menghadapi keadaan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tentang bagaimana cara kita memulai dan mengakhiri bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin ada yang menggunakan Eh, ru'yatul hilal. Sebagiannya ada yang menggunakan metode hisab, bahkan sebagian yang lain yang lebih celeneh juga ada, yang celeneh bukan lebih celeneh, yang celeneh dengan menggunakan e, metode apa ombak lautan atau apa itu. Ya seperti kelompok-kelompok yang tumbuh di Sulawesi pusatnya dan berkembang di mana-mana. Jadi yang mereka ini biasanya mendahului sekitar 2-3 hari sebelum orang-orang yang menentukan awal dan akhir Ramadan dengan metode hisab ataupun ru'yatul hilal. Dan metode yang paling mirip adalah metode yang menggunakan ru'yatul hilal dan menggunakan hisab. Kenapa? Karena keduanya ini tidak akan pernah keluar dari jumlah 29 dan 30 hari. Nah kemudian seharusnya kita itu melakukan pendapat yang mana, mengamalkan pendapat yang mana, pendapat yang bertopang pada hisab ataupun pendapat yang bertopang pada ru'yatul hilal. Maka wallahu taala alam ya nasihat dari para ulama ya ulama kontemporer seperti Sa'al Bani, saya Ibnu saimain dan dulu beberapa masih yang datang ke Indonesia ketika kita tanya ya, kapankah kita mesti memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya maka sampai sempat mereka mengatakan ikuti pemerintah ya selama pemerintah masih memperhatikan dengan seksama dengan sungguh-sungguh untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan itu dengan metode ru'yatul hilal. Nah mungkin saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa metode hisab itulah yang harusnya digunakan protes. Nah kalau kalau kita menggunakan ru'yatul hilal, terus apa gunanya hisab? Berarti kita ini tidak usahlah bersungguh-sungguh untuk mempelajari masalah teknologi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Maka tidaklah demikian bahwa hisab tetap ada manfaatnya, hisab tetap ada gunanya. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa melakukan ru'yatul hilal di satu daerah yang mendung terus misalnya begitu ya. Ketika tidak memiliki kemampuan untuk hisab yaitu menghitung awal bulan akhir bulan. Sementara bulan tidak pernah kelihatan karena mungkin ada mendung dan yang lainnya. Maka berarti bahwa hisab tetap ada gunanya. Ada manfaatnya dan besar manfaatnya. Namun bahwa untuk memulai dan mengakhiri puasa pada bulan Ramadan itu finalnya adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Ya menggunakan ru'yatul hilal. Dan sebetulnya eh, saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah itu kalau melihat fatwa-fatwa yang terdahulu maka fatwa mereka para ulama Muhammadiyah yang terdahulu itu memerintahkan memulai dan mengakhiri Ramadan adalah dengan hisab. Ini di Masjid Tarjih yang zaman-zaman dahulu itu memerintahkan untuk memulai dan mengakhiri Ramadan dengan uh, dengan ru'yatul hilal bukan dengan hisab. Namun ketika teknologi semakin maju mungkin mereka tertipu. Ya tertipu, wah sekarang metode eh, apa teknologi sudah maju terus apa gunanya? Kalau tidak kita manfaatkan, maka balik saya tanya, balik kita bertanya. Sebetulnya Allah tuh tahu ataukah tidak kalau sekarang ini akan ada teknologi yang maju seperti ini dalam semua bidangnya. Ya kalau dia mengatakan tahu, tahu ya sudah kalau tahu berarti Allah Ketika sudah mengetahui dan Allah tetap menetapkan seperti itu, ya kita manut. Tinggal sami'na wa ata'na, tidak usah kemudian kita beralasan dengan majunya teknologi kenapa tidak kita manfaatkan. Dan kemudian yang menjadi patokan mulai dan mengakhiri bulan eh, puasa pada bulan Ramadan ini adalah ru'yatul hilal bukan wujudul hilal. Ini harus kita bedakan ya. Ru'yatul hilal bukan wujudul hilal. Apa perbedaan ru'yatul hilal dan wujudul hilal? Yang disebut ru'yatul hilal itu hilal itu tampak bisa dilihat. Ya, tidak terhalang oleh apapun entah oleh mendung atau oleh yang lainnya. Dan yang disebut dengan wujudul hilal itu adalah hilal itu sudah ada, entah kelihatan, entah terhalang. Entah terhalang, entah kelihatan, maka itu namanya sudah wujudul hilal. Sementara perintah Rasulullah kepada kita adalah sumu ru'yatih waftiru liru'yatih. Fa innahuma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana salasina. Ya hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah berpesan, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Maka apabila kalian terhalang oleh mendung ataupun oleh yang lainnya, genapkanlah bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Sangat jelas perintah Rasulullah dan ini hanya satu hadis. Yang lainnya masih sangat banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Dan e, ru'yatul hilal itu akan terrealisasi dengan cara apa? Apakah setiap kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri Ataukah boleh dengan cara yang lain? Maka ru'yatul hilal yang pertama bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan kemudian kita laporkan kepada pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua kita mempercayakan penglihatan orang-orang yang sudah disumpah oleh pemerintah bahasanya mereka melihat hilal dan kemudian telah ditetapkan oleh pemerintah maka ini juga masuk ke dalam makna ru'yatul hilal artinya tidak harus kita melihat dengan mata kepala kita sendiri kalau seandainya seperti itu berapa eh, betapa eh, betapa susahnya betapa beratnya karena di wilayah Jogja ini semisal seorang tuh tidak melihat ru'yatul hilal itu yang sangat memungkinkan lari ke Parangtritis dan kemudian naik ke sebelah timur yang sangat tinggi. Di sana ada Eh, dataran tanah yang sudah disemen bisa dipakai untuk melihat tempat tenggelamnya matahari dengan sangat jelas. Atau yang kedua bisa lari ke pantai Trisik. Di sana tanpa harus memanjat sudah bisa melihat tempat tenggelamnya matahari. Namun e, sepertinya untuk di daerah Yogyakarta saya sudah mencoba ya banyak kali ya sudah ber, berulang kali kedua tempat ini namun tidak pernah bisa melihat yang namanya hilal. Kenapa? Karena pada saat matahari itu sudah di atas uh, ufuk beberapa derajat itu mataharinya saja hilang. Mataharinya saja hilang. Terhalang oleh mungkin kabut ataupun apa yang ada di atas lautan bagian selatan. Ya, kalau matahari yang sebegitu terangnya saja terhalang oleh itu, bagaimana lagi dengan uh, apa namanya cahaya bulan yang hanya sangat kecil, tentunya akan lebih tidak tampak lagi. Ya oleh karena itu yang biasanya banyak bisa dilihat uh, hilal ini dari daerah Pantura dan tempat-tempat yang lainnya yang sejalur dengan itu yang bisa melihat uh, hilal. Ya, jadi ini refleksi daripada kita memulai puasa dengan ru'yatul hilal. itu baru ru'yatul hilal mencakup dua hal tadi. Kemudian doa apa yang kita ucapkan pada saat kita melihat hilal Yaitu dengan dua kriteria yang di atas tadi Yaitu dengan mengucapkan <clears throat> Allahu Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallahu rahu tirmidzi wat darimi Allah Maha Besar ya Allah munculkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan keselamatan dan keislaman dan taufik terhadap segala sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Ya, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Jadi ini nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan yang bisa kita baca. Adapun kemudian eh, faedah puasa pada bulan Ramadan dan seterusnya ini barangkali bisa eh, antuna sekalian baca di rumah dan insya Allah pembahasan masalah ini nanti juga akan sangat banyak dibahas oleh para mubalik, para satir e, eh, ketika mereka membahas masalah eh, fikih Ramadan ya, mengenai fikih Ramadan tentang ya hukum puasa Ramadan, rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, ada pada berpuasa, Kemudian apa saja perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa maka silakan antuna <clears throat> eh, apa namanya baca sendiri dan andaikan masih ada hal yang kurang jelas maka falyatafaddal masykura untuk ditanyakan. Ya demikian yang kita sampaikan. wasallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib kita memasuki sesi tanya jawab. <clears throat> Yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum mengenal sunnah Ana mengikuti kajian di tempat lain Sesekali teman Ana mengajak kajian yang bukan sunnah Lantas saya menolak halus Bagaimana seharusnya sikap saya Bolehkah saya melakukan e, hal yang demikian Yang pertama untuk menolak Jangan berbohong Ini yang pertama ya Jangan berbohong Ya berikanlah Eh, alasan yang memang ada dan tidak dibikin-bikin ya, bukan alasan yang dibikin-bikin. Jangan berbohong. Nah, <clears throat> yang kedua, ketika memang uh, teman anti tadi terus mengajak, maka tolonglah jelaskan apa adanya sekalian saja bahwa saya saat ini sudah sering mengaji di tempat-tempat pengajian yang lebih ilmiah. Sampaikan seperti itu saja ya supaya tidak kemudian terus mengajak ya wallahu taala alam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang membuat kaum Jahmiyah Kelompok beranggapan Al-Quran adalah makhluk Walau alam, saya tidak tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana jika ingin mengganti puasa yang ditinggalkan karena hamil Namun lupa jumlah hari yang ditinggalkannya Ya, jadi kalau semisal ragu berapa jumlah hari yang ditinggalkannya Maka maksimalkan saja Bahwasanya Ramadan kan maksimal 30 Ya itu saja yang diganti Kalau uh, tidak ingat berapa ya berapa hari saya berpuasa Berapa hari saya tinggalkan. Kecuali kalau anti kemudian bisa merojihkan, ya saya bisa berpuasa sekian hari pada bulan Ramadan dan sisanya sekian, maka sisanya itulah yang kemudian diganti di waktu yang lain kalau kuat. Namun kalau tidak kuat dan membahayakan janin ataupun membahayakan bayi yang disusuinya, eh, maka kemudian cukup membayar fidyah. Wallahu taala alam. Ustaz Afan bagaimana kalau seorang ayah pacaran dan seorang anak sudah menasehati baik-baik tapi tetap tidak berubah. Lalu apa yang harus dilakukan seorang anak? Jazakallahu Haron, Amin wa iyakum. Ya, yang namanya kita berdakwah itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tugas Rasul wa ma 'alar rasulina illal balaghul mubin. Ya kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan, sudah sampaikan. Ya, kalau misalnya disampaikan masih menolak, maka dilihat menolaknya karena belum paham atau memang karena keras kepala. Kalau memang karena keras kepala ya sudah nasihatkan dengan cara yang sebaik-baiknya dan kemudian paling maksimal adalah dengan cara mendoakan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Bagaimana niat untuk melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban Adakah lafaz khusus? Seluruh ibadah, <clears throat> ya seluruh ibadah, termasuk juga ibadah haji dan eh, umroh maka tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Inilah yang disampaikan oleh uh, eh, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Tidak ada syariat untuk melafatkan niat. Kenapa? Karena yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Ini kiaskan ya untuk mempermudah memahami, kiaskan ketika anti mau makan. Anti mau melakukan aktivitas yang lain, apakah setiap anti mau melakukan kemudian mengatakan saya mau makan, saya mau ke kampus, saya mau ini, saya mau itu karena Allah. Apakah seperti itu? Jawabnya tentulah tidak. Kenapa? Karena memang niat itu adalah keinginan yang ada di dalam hati. Maka tidak ada lafat, apalagi khusus tidak ada. Ya cukup niat di dalam hati. Dan secara umum puasa sunnah maka boleh diniatkan kapan saja. Tidak harus di malam harinya. Semisal ketika kita sampai jam 9, jam 10 kok belum merasa lapar sementara e, paginya juga belum makan apa-apa. Udahlah, kalau gitu saya puasa saja maka sah. Ya, sah seperti itu. Bolehkah puasa sunnah Syaban niatnya ketika siang hari namun belum wah ini sudah barusan kita sampaikan. Boleh, jawabnya boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimana caranya agar orang tua bisa mendapatkan hidayah? yang berhak yang berkewajiban untuk uh, yang memiliki hak untuk memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lebih tepat adalah taufik ya. Yang lebih tepat adalah taufik. Itu adalah yang memiliki hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup menyampaikan jazakallahu khairan. Kita cukup menyampaikan Masalah nanti orang itu mau menerima ataukah tidak Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang Untuk menggerakkan hati orang tadi Kalau Allah berkenan Untuk menggerakkan hati sehingga menerima Islam Maka dia akan bisa menerima Islam Namun kalau Allah tidak menghendaki Maka juga tidak akan menerima Islam Ya Contohnya adalah Contoh yang sangat konkret adalah Paman Rasulullah itu Abu Talib Yang notabene mati dalam keadaan kafir Padahal dirinya tahu persis tentang kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya namun juga karena Allah tidak memberikan hidayah atau taufik pada dirinya dirinya pun tidak masuk ke dalam agama Islam ini harus kita sadari maka kita cukup memberikan eh, apa namanya melakukan sebab saja ya mungkin dengan menyampaikannya lewat lisan, adu argumentasi ataupun lewat tulisan ataupun lewat apa sajalah, mungkin lewat teman bapak kita, mungkin e, lewat televisi, mungkin lewat video, ceramah dan yang lainnya, maka itu hanya sebab. Adapun yang musabib adalah Allah yang apa namanya menjadikan orang itu menerima sebab ataukah tidak maka Allah Subhanahu wa taala. Ustaz apakah setiap bulan pada hitungan kalender Hijriah itu berjumlah 29 atau 30 hari? Jika demikian apakah berarti setiap bulan harus dilakukan e, ru'yah? Bukan ruqyah ya, ru'yah ini jangan salah tulis. Kalau ruqyah pakai qaf itu maknanya adalah menjampi ataupun mengobat. Adapun ru'yah itu dari kata-kata ro'a yaitu melihat ataupun memandang. Lantas jika seperti itu apakah berarti se penanggalan pada kalender Hijriah itu tidak pas tidak pasti karena penanggalannya bergeser. Ya, kata Rasulullah yang pertama bahasanya e, asyhru salasina yauman au sittina wa ashrina yauman. Yang disebut dengan satu bulan itu jumlahnya kalau tidak tidak 30 maka 29 hari ini sudah pasti tidak ada yang 28 dan tidak ada yang jumlahnya 31 hari dan kemudian apakah eh, setiap bulan ini wajib dilakukan ru'yatul hilal maka para ulama dan para ahli falak sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan eh, pada setiap tahunnya ya, bahkan ada semacam rumus yang ditetapkan oleh para ahli falak e, untuk menghitung bahwa satu tahun ini nanti bulan ini jumlahnya sekian hari, bulan ini sekian hari itu sudah ada rumus meskipun tidak benar 100%, namun tidak jauh dari itu. Nah, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk ru'yah dan bahwa penanggalan yang ada itu tetap bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena penanggalan yang ada ini biasanya didasarkan pada pengalaman mereka eh, terhadap ilmu falak maka tidak akan jauh meleset dari kenyataan yang ada nah kemudian diperintahkannya kita untuk memulai dan mengakhiri Ramadan eh, dengan dengan ru'yah dan juga untuk bulan Hijriah juga dengan ru'yah ini adalah khusus tidak diperintahkan pada bulan-bulan yang lainnya tidak ya tidak diperintahkan pada bulan-bulan yang lainnya Demikian juga bahwa kalau kita melihat untuk puasa kenapa diperintahkan ru'yah untuk sholat kok tidak? Ya sudah sami'na wa alhamdulillah. kan setiap hari kita harus ru'yah dalam rangka untuk mengetahui sholat sangat berat. Ya maka tidak ada perintah untuk ru'yah e, sallu li ru'yati waftiru e, apa namanya? Sallu li ru'yati tidak ada. Sholatlah kalian karena melihat hilal tidak ada. Ya oleh karena itu kita bisa memanfaatkan ilmu hisab tadi maka kita katakan bahasanya ilmu hisab itu tetap bermanfaat. Namun untuk final memulai dan mengakhiri Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustaz habidakallah wa yahfadikallah. Berprasangka baik pada Allah adalah wajib. Apabila seseorang mendapat nikmat Eh, akan mengira bahwa itu adalah istidraj. Apakah disebut berprasangka pada eh, berprasangka baik kepada Allah? Ya. Ya saya ulang. Berprasangka kepada, baik kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Ya memang sebuah kewajiban karena Allah karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinnu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, kemudian eh, mengira bahasanya itu adalah istidraj. Nek bahasa Jawanya Allah sedang kelulu gitu ya. Nah, apakah itu disebut dengan berprasangka baik pada Allah? Maka kita untuk melihat apakah istidraj itu ada pada diri kita ataukah tidak Kita lihat sabda Rasulullah yang lain yang kontennya kurang lebih eh, Bahwa barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan Dan kemudian kenikmatan ini tidak dia gunakan Untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Berarti kenikmatan itu adalah istidraj Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka sebetulnya buktinya langsung bisa kita lihat Sejauh mana kita memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan atau keburukan? Nah, kalau memang kita manfaatkan untuk keburukan berarti itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh